Kita masih dalam pembahasan ucapan beliau yang mengatakan wala yakulun inna Allah azza wa jalla kama taqulul mu'tazila wal khawarij wa tawa'ifu min alil ahwa makhluqatun alul hadis alus sunnah wal jamaah ulama salaf mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu makhluk seperti yang diucapkan oleh kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij dan kelompok-kelompok yang sesat lainnya. Ini sudah kita sampaikan, ya kita meyakini bahwasanya nama Allah bukan makhluk dan barang siapa mengatakan nama Allah makhluk, maka dia kafir. Sebagaimana yang akan diucapkan oleh para ulama-ulama salaf. Pada kesempatan yang lalu kita baca footnote, eh, catatan kaki yang ditulis oleh pentahkik yaitu Asyik Dr. Muhammad bin Abdurrahman al khumayis tentang siapa kelompok An-Mu'tazilah ini sudah kita sampaikan, namun tidak masalah kita ulangi sedikit ucapan beliau. Beliau mengatakan Al-Mu'tazilatu firqatun kalamiyatun islamiyah. Kelompok mutazila adalah kelompok ahli kalam yang merupakan sempalan kaum muslimin. Ya, kalau kita mau contoh kelompok mutazila zaman ini yaitu kelompok liberal, ya, seperti jaringan Islam liberal, mereka eh banyak mengadopsi ajaran-ajaran kelompok Al-Mu'tazilah. Makanya para ulama mengatakan ketika kita belajar kelompok-kelompok yang muncul dahulu seperti kelompok Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya, ini bukan eh kita belajar sesuatu yang sudah kadaluarsa. Namun eh kelompok-kelompok tersebut masih eksis dengan pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran ataupun akidah-akidah sesat mereka. Meskipun namanya sudah berganti, Dulu namanya Mu'tazilah, eh sekarang eh seperti kelompok liberal dan yang semisal dengan mereka. Dulu namanya Khawarid, sekarang namanya ISIS, Al-Qaeda dan seterusnya. Eh maka ini manfaat kita belajar tentang kelompok-kelompok eh dahulu yang muncul eh di tengah-tengah kaum muslimin untuk kita mengambil ibrah, untuk kita menjauhi pemikiran dan akidah mereka eh apalagi yang eh sekarang juga muncul meskipun dengan label atau merek atau nama yang lain. Daharat fi awal qarni al-hijri. Kelompok Mu'tazilah itu muncul pada awal-awal abad kedua Hijriah. Eh, intinya bahwasanya ini kelompok bid'ah. Kenapa? Karena kelompok ini tidak pernah muncul pada zaman Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa balagat sya'naha fil asl Abbasi al-awwal. Mereka mencapai puncak kejayaannya pada zaman kekhalifahan Al-Abbasiyah yang pertama yang sudah kita sampaikan yaitu pada kekhalifahan Al-Ma'mun mereka mendapatkan payung hukum dari Al-Khalifah pada waktu itu sampai banyak ulama yang dipenjara, disiksa dan mati di sana. Eh di antaranya Imam Ahmad dipenjara alhamdulillah Allah selamatkan beliau. Yarji ismuha ila i'tizali imamiha Wasil bin Atta Majlis al-Hasan al-Basri Nama Mu'tazila itu diambil dari kata-kata bahasa Arab Iqtazala ya'tazilu yang artinya memisahkan diri. Ya, Rasul pernah bersabda, "Fa'tazil tilkal firakakullaha Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Ya, ini adalah asal kata Mu'tazila Kelompok tersebut ya diambil dari kata-kata i'tazala ya'tazilu dikarenakan pelopornya yang bernama Wasil bin Atta itu memisahkan diri, mengasingkan diri dari majlis taklimnya Al Hasan Al Basri ulama at-tabi'in. Wasil bin Atta dulunya adalah murid ya dari Imam Al Hasan Al Basri. Namun eh, dia durhaka, dia istilah mursal dari gurunya tersebut ya dikarenakan liqauli wasil bi anna murtaqibal kabira laisa kafiran wala mu'minan karena wasil bin Atta menemukan ajaran baru akidah baru yaitu yang mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir tidak mukmin sedangkan ulama al-sunnah wal jamaah mengatakan pelaku dosa besar itu dia masih mukmin namun dia kurang imannya. Dia bukan kafir, namun tetap dia masih mukmin karena dia apa? masih ada keimanan, tidak membatalkan eh, keimanan tersebut atau pelak, eh, dosa besar tidak mengeluarkan pelakunya dari keimanan. Alusuna mengatakan eh, pelaku dosa besar seperti peminum khamar, pezina, eh, pembunuh misalnya, maka dikatakan dia itu mukminun bi imanihi fasikun bi fisqihi. Orang itu beriman dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya atau mukminun naqisul iman. Orang itu mukmin namun kurang imannya karena perbuatan dosa besar tersebut. Ini ucapan al Al-Sunnah wal Jamaah, ucapan Imam Al Hasan Al Basri. Namun Wasil bin Atta, eh, murid Hasan Al Basri, eh, menyelisihi akidah gurunya Al-Hasan Basri tersebut kemudian dia pun memisahkan diri dari sang guru. Ini merupakan salah satu salah satu ibrah eh, pelajaran bagi kita bahwasanya tidak semua murid itu sama akidahnya manhajnya dengan gurunya. Ada murid yang durhaka, eh bukan hanya anak durhaka, eh bahkan juga sama murid santri eh mahasiswa ada yang yang durhaka kepada gurunya, kepada ustadznya, Ya, sampai dikatakan oleh Syekh Abdul Manasadi sebetulnya santri, ya, murid eh dalam menuntut ilmu agama itu merupakan anak hakiki dari seorang ustadz, seorang guru agama tersebut. eh karena bagaimanapun juga sang ustadz, sang guru punya jasa besar terhadap muridnya. Kalau orang tua memberikan ya mungkin suplai nafkah dan sebagainya itu yang banyak seperti itu eh sang guru lebih ya umum lebih banyak manfaat dan jasanya kepada manusia tersebut. Maka Syekh Abdul Masadi mengatakan bahwasanya sang santri merupakan anak hakiki bagi seorang ustadz atau guru agama tersebut. Eh, makanya kalau ada anak durhaka, maka juga ada istilah murid durhaka, murid-murid yang menyelisih gurunya dalam masalah al-aqidah, dalam masalah al-manhaj. Dan dari sinilah kita sudah sering katakan, jangan kita tertipu dengan slogan Ustadz Fulan, muridnya Syekh Fulan, ulama Fulan. Eh, bisa jadi itu sekedar dompleng saja nama ulama besar tersebut. Pada hakikatnya, ya jauh akidahnya, jauh manhajnya tersebut. Kita lihat hakikat sang ya, pemateri, sang ustadz tersebut. Ya, jangan lihat propagandanya, slogannya, biografinya menampilkan ya guru-guru besarnya. Eh bisa jadi duduk sekedar apa? Ya, dengar begitu saja namun tidak diyakini. Dan nah, itu yang sering kita saksikan. Ketika kita duduk di majelisnya Syekh Abdul Muhsin al abad Al-Badar ahli hadis kota Madinah sampai ya saat ini ada ya fatwa beliau pada waktu itu ketika Amerika menyerang Afghanistan beliau mengatakan lebih baik usaha bin Laden menyerahkan diri kepada Amerika daripada Amerika membombardir Afghanistan, membantai kaum muslimin di Afghanistan. Lebih baik lebih baik satu dikorbankan daripada apa? Kaum muslimin banyak di ya habisi oleh tentara Amerika. Saat itu juga ada ya, seorang ya, dari mahasiswa pada waktu itu di samping saya mengatakan Syekh Abdul Muslim tidak tahu wakil kenyataan tidak tahu fakta yang ada. Ya, ini adalah apa? Eh, seorang murid yang durhaka kepada guru padahal dia duduk. Namun apa? Manhatnya, akidahnya tidak sama dengan sang guru tersebut. Dan masih banyak lagi. Demikian pula sebagian murid Syekh al bani rahimahullah. Ada yang eh, menfitnah Syekh al bani, Ada yang eh, menuduh sebagai murji dan sebagainya. Padahal murid dulu pernah jadi eh, santrinya Syekh al bani rahimahullah taala. Namun menyelisihi eh, Syekh al bani dalam masalah al-aqidah dalam masalah al-manhaj ya dulunya duduk memuji kemudian terakhir mencaci maki suatu hal yang eh, merupakan sunatullah eh, makanya hati selalu berubah-ubah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik maka bukan ukuran sang ustadz muridnya Syekh Fulan murid ulama Fulan Eh bisa jadi hanya sekedar dompleng nama saja untuk ketenaran, untuk menarik eh para orang-orang yang bisa tertipu. Nauzubillah min dalik. Walama etazala atau di sini dikatakan bal huwa fi manzilatin baina manzilatain. Wasil bin Atta mengatakan pelaku dosa besar tidak kafir tidak mukmin namun ada di satu tempat di antara dua tempat. Namun apa tempat tersebut itu pokoknya ada di antara dua keduanya. Ini adalah pendapat yang bid'ah. Walama etazala wasil majlis al-Hasan wa jalasa Amr bin Ubaid ila wasil wa tabi'ahuma ansaruhuma qila lahum mu'tazilatun aw mu'tazilun. Ketika Wasil bin Atha memisahkan diri, mengasingkan diri dari majlis Al-Hasan Al-Basri, ya, dan diikuti oleh tokoh yang lain yang bernama Amr bin Ubaid dan juga para pengikut keduanya maka dikatakan mereka adalah Mu'tazilah atau Mu'tazilun. Ini adalah contoh-contoh murid-murid yang durhaka yang mereka memisahkan diri daripada gurunya yang di atas kebenaran tersebut. Eh, maka juga kita sering kita sampaikan, eh, tidak semua yang menjadi murid itu sama dengan akidah gurunya sama dengan emanhat eh, gurunya tersebut. Eh, dan ini sekali lagi fakta yang tidak bisa dipungkiri dan sudah kita lihat contoh-contohnya yang banyak sekali. Naudzubillah min dalik. Wahadil firqa ta'taddu bil aqli wa taghlu Kelompok ini selalu menuhankan akalnya dan berlebihan dalam menggunakan akalnya tersebut. Wa kodimu ala nakal dan lebih mendahulukan akal daripada nakal Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Setiap nas yang bertentangan dengan akal mereka, kalau mungkin dari ayat mereka tolak dalam arti mereka takwil-takwilkan, kalau itu hadis akan dikatakan itu hadis ahad atau hadis yang eh, tidak sesuai dengan akal mereka atau doaif sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini adalah ciri khas alil bid'ah di antaranya kelompok al-mu'tazilah yang juga diikuti oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Ini adalah ciri khas kelompok al-mu'tazilah seperti kelompok liberal eh mereka menuhankan akal mereka. Semuanya diukur dengan akal. Eh, sudah kita sampaikan eh, berkali-kali akal itu tidak boleh kita tanggalkan, tinggalkan sama sekali, tidak boleh juga kita eh, berlebihan. Al-sunnah pertengahan dalam segala hal. Dalam masalah akal, al-sunnah mengatakan akal ditempatkan pada tempatnya. Di antaranya untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Al-Qur'aniyah atau Al-Kauniyah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam ya pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda eh bagi orang yang berakal. Demikian pula Allah mengatakan afala yatadabbarun al-Qur'an untuk merenungkan Al-Qur'an, merenungkan ayat-ayat Allah dalam alam semesta ini untuk mendukung atau hate Eh bukan malah menentang eh atau hate bukan malah menentang Al-Quran dan eh, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya ayuhaladina amanu la tuqaddimu baina yadailahi wa rasulih. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun, akal siapapun di atas firman Allah dan sabdanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsipnya ahli sunnah wal jamaah. Jangan seperti kelompok ya al musyikun yang mereka menanggalkan akal mereka. Eh bagaimana mereka datang kepada dukun ya meminta apa kerjaan sedangkan dukunnya pengangguran. Nggak pakai akal. Ya, pakai jimat dari batu untuk kesembuhan padahal batu tersebut penuh dengan bakteri, penuh dengan virus ya. Namun dipakai apa obat celupkan di di air, nggak pakai apa otak, nggak pakai akal. Ini orang-orang yang menanggalkan akal mereka. Mereka minta kepada wali-wali yang telah meninggal dunia. Padahal wali yang telah meninggal dunia tidak bisa mendengarkan ucapan mereka. Karena Allah mengatakan, Wa ma'anta bimusmin man fil kubur. Engkau tidak apa bisa memperdengarkan doamu ucapanmu kepada yang di dalam kubur. Nggak pakai akal, nggak pakai otak. Meminta kepada yang telah meninggal dunia. Demikian pula lawannya kelompok liberal, Mu'tazilah. Mereka menuhankan akal mereka. Semuanya diukur dengan dengan akal. Ini intinya adalah kelompok yang sesat dan menyesatkan. al sunnah pertengahan, akal itu tidak boleh ditanggalkan secara mutlak, tidak boleh juga apa di lebih-lebihkan eh, eh, di atas porsinya ataupun kadarnya. Kemudian wali hadil firqati madrasatan raisatan. Kelompok mu'tazila pada waktu itu memiliki dua eh, pusat ya. Yaitu yang pertama eh dauma bil Basra. Pertama pada waktu itu di Basra, ya di Irak sana. Wa min asyari rijaliha Wasil bin Atta di antara tokoh Mu'tazilah di negeri Basra pada waktu itu yaitu tadi Wasil bin Atta, Amr bin Ubaid ya yang mana Abu Hanifah rahimahullah pernah mengatakan la'anallah Amr bin Ubaid li'annahu fataha al-kalam fi hadal bab. Ya, Imam Abu Hanifah pernah mengatakan semoga laknat Allah bagi Amr bin Ubaid karena dia yang membuka pintu kesesatan ini kepada kaum muslimin. Ini salah satu Contoh ya kata para ulama bahwasanya boleh melaknat para dai-dai penyesat umat. Eh kalau jelas dia dai penyesat umat dan banyak menyesatkan banyak korban-korbannya, eh maka boleh eh, melaknat individu dari orang-orang tersebut. Eh sebagaimana kata Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama salaf yang lainnya. Wa Abu Hudzail Al-Allaf wa Ibrahim An-Naddam wal Jahid. Eh Jahid ini salah satu orang yang pernah dikatakan oleh para ulama tidak layak dikatakan sebagai manusia ya karena banyak pemikiran-pemikiran sesatnya ya sama dengan kelompok Mu'tazilah yang tadi wa ukhra bi Baghdad ya pusat Mu'tazilah pada waktu itu ada di negeri Baghdad wa min ashari rijaliha Bishr bin Mu'tamir wa Abu Musa al-Mardar wa Sumama ibn Ashras wa Ahmad bin Abi Duat ya, nama yang terakhir ini merupakan musuh bebuyutannya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala. Dia Ahmad bin Abi Duat namanya sama. Ahmad bin Hambal ulama ahli sunnah. Ahmad bin Abi Duat ulamanya Mu'tazilah. Ini dulu pernah apa? Eh berdebat di hadapan Al Khalifah pada waktu itu. eh, ya, inilah tokoh Mu'tazilah yang mempengaruhi Al-Khalifah pada waktu itu, di antara Al-Khalifah Ma'mun sampai tercetus undang-undang bahwasanya Al-Quran adalah makhluk yang tidak mau mengikuti ucapan tersebut disiksa di penjara itu diantaranya gara-gara Ahmad bin Abi Duat eh salah satu eh orang dekat atau mungkin bisa dikatakan menterinya eh Al Khalifah pada waktu itu yang menebarkan virus kelompok Mu'tazilah ataupun bahkan kelompok Jahmiyah yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk eh, ya sampai eh muncul fitnah yang luar biasa di tengah-tengah kaum muslimin, eh fitnah yang luar biasa sampai tadi eh banyak ulama al-sunnah yang dipenjara, disiksa di sana, bahkan sebagian meninggal di penjara dan alhamdulillah Allah menyelamatkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala sampai eh dikatakan innallaha suruh hada din birrajulain bi Imam Ahmad fi yaumi eh, bi Abi Bakar As-Siddiq fi yaumi wa bi Imam Ahmad biyamil mehna. Allah menolong agama Islam lewat perantara dua orang yaitu yang pertama dengan lewat Abu Bakar Siddiq ketika beliau memerangi kelompok yang murtad dan yang kedua Allah menolong agama ini lewat Imam Ahmad rahimahullah taala pada waktu fitnah khalqil Quran ya seandainya ya tanpa taufik pertolongan dari Allah kemudian Ayat eh, tanpa perjuangan Imam Ahmad yang bersikeras mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah, maka mungkin kita tidak akan mungkin bisa meyakini Al-Quran sebagai kalam Allah. Mungkin sudah kita yakini Al-Quran sebagai makhluk seperti kelompok Mu'tazilah. Namun, bifadlillah keutamaan dari Allah, kemudian karena keutamaan dari Imam Ahmad rahimahullah taala, kita mengenal akidah yang benar, akidah yang mengatakan Al-Quran adalah kalam Allah. Kemudian Walil Mu'tazilati usulun khamsatun. Kelompok Mu'tazilah punya lima prinsip dasar. Eh, apa prinsip dasar Mu'tazilah? Ya duru alaiha madhabuhum. Yang mana ini adalah poros akidah mereka, ajaran mereka. Yang pertama al adil Ya nama-namanya indah sekali. Yang pertama al adil keadilan. Yang kedua at-tauhid. Eh, yang ketiga al-manzilah al manzilatain eh, satu kedudukan di antara kedua kedudukan wal wa'du wal wa'id janji dan ancaman wal amr bin ma'ruf wa nahil munkar eh, ini adalah prinsip dasar kelompok Mu'tazilah lima prinsip dasar al Mu'tazilah ucapan yang indah slogan-slogan yang yang indah keadilan ya masya Allah ya eh, at tauhid wah masya Allah mereka adalah pengibar tauhid namun tunggu dulu jangan gegabah ya sekali lagi Sunnah wal Jamaah harus teliti, harus waspada. Jangan hanya ya mengukur segala sesuatu dengan slogan, propaganda, bungkus yang indah. Eh bisa jadi bungkusnya indah namun isinya bangkai tikus misalnya. Eh harus apa hati-hati. Eh di sini juga sama. Kelompok Mu'tazilah punya ya lima prinsip dasar. Yang pertama keadilan al-adl. Apa inti al-adl tersebut? Kata para ulama al-adl keadilan menurut Mu'tazilah yaitu nafil qadar meniadakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan akal mereka mengatakan kalau Allah itu mengazab orang yang berbuat dosa di neraka, Allah tidak adil. Karena apa? Allah yang mentakdirkan kemudian orang yang mengazab berarti apa? Tidak adil. Berarti apa? Berarti perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu bukan takdir Allah. Ini apa? Pakai akal, akal mereka. Ya, maka mereka punya prinsip bahwasanya Allah tidak mentakdirkan perbuatan maksiat, perbuatan jelek manusia. Yang menciptakan perbuatan tersebut ya manusia sendiri. Makanya mereka apa? Diadab. Kalau Allah mentakdirkan kemudian Allah yang mengadab, berarti Allah tidak adil. Eh, pakai apa? Akal mereka dahulu. Logikanya seperti itu kata mereka. Eh, Al-Sunnah mengatakan takdir ya Allah yang menentukan. Manusia dan perbuatannya adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Meskipun demikian, manusia punya andil dalam berbuat tersebut. Karena manusia punya apa? Punya kehendak. Ya, bukan Allah memaksa mereka berbuat maksiat. Manusia punya pilihan. Ya. Maka dari situlah Allah memberikan apa? Azab. Bukan berarti Allah tidak adil. Allah maha adil. Ya. Allah telah menurunkan rasul-rasulnya. Allah telah menurunkan kitab-kitabnya untuk menegakkan hujah kepada manusia. Ketika mereka menyelisihi Allah azab, itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak berbuat zalim, Ya, Allah yang menciptakan mereka rezeki, kemudian mereka apa? Durhaka kepada Allah. Ya tak kepada Allah. Allah ketika menyiksa itu keadilan Allah. Ya. Bukan berarti sekali lagi Allah maksa manusia untuk berbuat maksiat. Manusia punya apa? Kehendak, pilihan dalam berbuat maksiat tersebut. Dari situlah eh mereka apa? Diazab dan itu adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya slogannya indah. Mereka mengatakan wajib untuk kita meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya adalah nafil qadar, menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Rasul mengatakan al-qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok qadariyah itu merupakan kelompok Mu'tazilah adalah majusinya umat ini. Ya, Rasul mengatakan al-qadariyatu Maju majusuhatil ummah, kelompok qadariyah, kelompok mu'tazilah yang meyakini Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia itu adalah majusinya umat ini. Karena kelompok majusi itu punya keyakinan adanya dua Tuhan, Tuhan cahaya, Tuhan kebaikan, Tuhan kegelapan, Tuhan kejelekan. Kelompok Mu'tazila, kelompok Qadariyah mengatakan perbuatan baik itu ciptaan Allah, takdir Allah, adapun perbuatan jelek manusia itu takdirnya ciptaannya manusia itu sendiri. Maka mereka pun apa? Menyerupai kelompok majusi dengan meyakini adanya dua Tuhan tadi. Tuhan kebaikan Allah, Tuhan kejelekan manusia itu sendiri. Makanya Rasul sekali lagi mengatakan Al-Qadariyatu majusu hadihi al-umma. Insya Allah kita akan sampaikan lagi dalam pembahasan iman kepada takdir. Namun intinya bahwasanya prinsip mereka yang pertama al adl itu artinya menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi jangan tertipu dengan slogan. Demikian pula yang kedua at-tauhid. Masya Allah. Ya, kelihatannya apa seperti alusunah wal jamaah dakwah salafiyah memprioritaskan apa at-tauhid. Namun tunggu dulu. Ya, tauhid itu menurut alusunah wal jamaah yang paling utama diprioritaskan dalam dakwah adalah tauhid al-uluhiyah ya yaitu apa menyeru umat kepada Allah dalam beribadah tidak menyekutukan Allah dalam al ibadah sebagaimana itu adalah intisari dakwah para nabi dan para para rasul itu intisari apa intinya dakwah tauhid ya beribadahnya kepada Allah semata namun kelompok-kelompok alil bid'ah itu punya istilah sendiri tentang tauhid ya kalau kelompok nanti khawarid, ya, kelompok teroris sekarang, yang mereka pahami dari tauhid, yang mereka prioritaskan dalam tauhid, itu adalah tauhid al-hakimiyah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, murtad, wajib diperangi. Ditumpahkan darahnya. Itu menurut apa? Mereka. Maka mereka punya kelompok nama namanya Ansarut Tauhid. Pembela Tauhid. Wah kelihatannya indah sekali pembela tauhid, namun pembela tauhid al khawarij ala ala khawarij. Ya. Ini sekali lagi jangan tertipu. Yang kita sampaikan, eh kalau kita baca kitab Minhaj Firqatin Najiyah, eh karena Syekh Muhammad bin Jamil Zinu di antara manhaj dakwah as-salafiyah Minhaj Firqatin Najiyah kelompok yang selamat adalah annal firqan najiyah ta'tani wa tahtam bit tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Eh, Ibnu mengatakan al-firqat najiyah, kelompok yang selamat, al sunnah wal jamaah itu memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullah bil ibadah. Mengesahkan dalam ibadah. Ini yang harus apa? Kita pahami. Eh, ahli bidah punya slogan tauhid. Namun beda maknanya dengan tauhid ala ahli sunnah wal jamaah. Tauhid menurut kelompok As'ariyah itu yang paling top itu tauhid ar-rububiyah. Ya, meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Dan ini juga dipakai oleh kelompok Haroka. Ya, eh, makanya mereka suka tadabur alam, mengajak orang untuk apa tadabur alam. Intinya apa? Wah, meyakini Allah sebagai sang pencipta. Namun apa? Tidak diarahkan untuk mereka hanya beribadah kepada Allah sekaligus memerangi kesyirikan dalam ahli ibadah yang itu merupakan sekali lagi inti saya dakwah para nabi dan para para rasul ya. demikian pula kalau antum baca kelompok jamaah tabligh itu punya mereka slogan yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah ya itu adalah salah satu dasar mereka la ilallah cuma apa yang mereka pahami dari Allah yaitu sebagaimana tadi kelompok asyariah meyakini bahwasanya Allah sebagai Rabb semesta alam. Itu yang merupakan puncak tauhid mereka. Eh kalau seperti itu nggak jauh beda dengan kelompok apa? Musyrikin zaman jahiliyah. Mereka juga meyakini bahwasanya Allah sang pencipta. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak orang musyrikin jahiliyah mengatakan Allah. Itu puncak tauhidnya orang musyrikin tauhid ar-rububiyah. Namun dalam tauhid uluhiyah mereka apa? menyekutukan Allah dengan ya selainnya. Ini intinya sekali lagi jangan tertipu dengan slogan tauhid. Lihat apa mana tauhid yang mereka apa? yakin yang mereka pahami. Ya, demikian pula di sini Mu'tazilah. Apa tauhid menurut Mu'tazilah? atau tauhid menurut mereka adalah nafyus sifat, menolak, meniadakan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah punya nama, namun tidak punya apa? Sifat. Allah namanya Al-Alim bila ilmin. Allah Maha mengetahui namun tanpa ilmu. Allah namanya As-Sami' bila sam'in. Allah yang Maha mendengar namun tanpa pendengaran. Ya. Apa alasan mereka? Akal juga. Eh, mereka mengatakan kalau Allah punya nama, eh, kalau Allah punya sifat, berarti Allah itu banyak nanti. Nanti sama dengan makhluk. Eh, maka al Al-Sunnah mengatakan ya eh, bahwasanya persamaan dalam lafaz tidak mengharuskan persamaan dalam ya hakikatnya. Allah punya sifat ya sebagaimana Allah punya nama yang tidak sama dengan nama dan sifat al makhluk kalau kalian menetapkan Allah punya nama mengapa kalian mengingkari sifat ya kalau kalian mengatakan Allah kalau ditetapkan ada sifat sama dengan makhluk maka ya jangan juga tetapkan nama Allah karena manusia makhluk juga punya apa nama Itulah kelompok ahli bid'ah selalu kontradiksi. Ini adalah arti tauhid menurut kelompok Al-Mu'tazilah. Nafyu asifat, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-manzilah bainal manzilatain. Sebagaimana kata Wasil bin Atok tadi, bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak mukmin, tidak kafir. Ya. Namun ada di antara suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa namanya? Ini yang mereka bingung ya. Ini adalah kelompok yang bingung, kelompok Al-Mu'tazilah karena apa? Pakai akal. Akal selalu apa? Eh, ya, berbeda-beda, nggak mungkin satu. Al-Manzilah bin Manzilatain. Al-Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar dia mukmin, namun dia masih apa? Eh, ya, eh, dia dia masih mukmin, namun dia kurang imannya, dia fasik karena apa? Kefasikannya. Dalilnya banyak sekali. Eh, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma jazaan bima kasabana karaminallah wallahu azizun hakim. Laki-laki dan perempuan yang mencuri potong kedua tangannya. Kalau seandainya ya perbuatan dosa besar itu menjadikan pelakunya kafir, maka apa? Tidak perlu dipotong tangannya, namun dipotong apa? lehernya. Eh, kalau murtad potong lehernya. Rasul mengatakan man badala dinau faqtulu. Barang siapa yang murtad potonglah lehernya, bunuh dia. Ya, namun pencuri, dia pelaku dosa besar. Ya, tidak sampai kafir, maka tidak boleh dikatakan dia kafir. Karena apa? Allah mengatakan potong tangannya. Seandainya dia kafir, sudah langsung dipotong lehernya karena dia murtad. Demikian pula pelaku eh zina misalnya. Eh kalau seandainya dia eh kafir, maka tidak perlu kalau belum menikah misalnya dicambuk 100 kali. Ya, kalau dia sudah menikah dirajam, kalau dia murtad, tidak perlu dirajam, tidak perlu dicambuk, namun langsung apa dipotong lehernya. Namun itulah keyakinan al sunnah pelaku dosa besar tidak kafir, namun dia masih mukmin. Eh namun kurang imannya. Kemudian kelompok Mu'tazilah punya prinsip yang keempat yaitu al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du wal wa'id yaitu bahwasanya Allah ya selalu menepati janjinya. Demikian pula Allah selalu menepati ancamannya. Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha." Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam dan dia sejelek-jelek dan ya kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam tersebut. Maka mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal dalam api neraka. Ya. Adapun ahli sunnah mengatakan pelaku dosa besar selama dia masih sekali lagi mukmin, tidak murtad, dia dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni langsung dan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Allah mau, Allah ada di neraka namun tidak kekal sebagaimana orang-orang al-kufar. Ya, namun kelompok Mu'tazilah dengan akalnya mengatakan Allah eh, ya kalau Allah itu selalu menempati janjinya karena Allah mengatakan innallaha la yukhlifu al Allah tidak mungkin mengingkari apa? janjinya. Ah, dengan akal mereka mereka mengkiaskan kalau Allah tidak eh, ya mengingkari janjinya, maka demikian pula Allah kata mereka tidak akan mungkin mengingkari ancamannya. Ini mereka apa? Salah memahami ayat tadi. Sekali lagi karena apa? Mereka selalu memakai dalil akal. Ya, sekali lagi Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah. Apa dalilnya? Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dia kehendaki. Liman syak, liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Maka Pelaku dosa besar tahta masyiatillah kata al-sunnah wal jamaah. <clears throat> Yang kelima, di antara prinsip mereka yaitu al-amar bin ma'ruf wan nahi munkar yang intinya di antaranya kata pak ulama yaitu mereka membolehkan untuk memberontak kepada pemimpin muslim yang dolim ya di antara ini adalah eh, eh ada kesamaan antara Mu'tazilah dengan kelompok Al-Khawarij Eh, kelompok Mu'tazilah membolehkan pemimpin yang muslim kalau dolim untuk diberontak, eh diperangi. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan pemimpin muslim eh, atau pemimpin kaum muslimin selama dia masih muslim maka haram untuk dikudeta, haram untuk ditumpahkan darahnya karena apa Rasul mengatakan wa alla nunazi al amro ahlahu illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kata Rasulullah SAW ketika membaiat para sahabat beliau dan kami kata para sahabat dilarang untuk mengkudeta memberontak kepada pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan sampai kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut. Kata ulama al-sunnah wal jamaah dari sinilah pemimpin yang masih muslim haram untuk di dikudeta bagaimanapun kezalimannya ya apalagi Rasul SAW dalam hadis yang lain yang sudah sering kita sampaikan ya Rasul mengatakan saya kunu ba'di umara yasannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hati akan muncul pemimpin-pemimpin setelahku yang tidak berpegang dengan sunnahku, tidak mengikuti petunjuk, tidak berhukum dan hukum Allah dan Rasulnya. Wa sayqumu fi rijalun qulubum qulubus syayatin fi insi. Dan akan muncul di tengah mereka pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Pemimpin yang dolim, yang kejam. Hudhaifa bin Yaman mengatakan, "Kaifa asna in adraktu dari ya Rasulullah?" Ini sahabat. Kalau ada masalah agama, tanya kepada Rasul, tanya kepada alil ilmi, bukan apa pakai akal-akalan, bukan pakai logika semata. Eh, namun apa? Tanya kepada Rasul SAW. Kemudian Rasul menjawab, tasma wa tuti' tetap engkau dengar dan taati pemimpin tersebut wa in daraba dhahraku akhadha malak meskipun pemimpin tersebut merampas harta, memukul punggungmu isma' wa ati tetap engkau dengar dan taati hadis riwayat Al-Bukhari ini intinya apa pemimpin selama dia masih muslim bagaimanapun kedolimannya wajib dihormati ditaati dalam hal yang ma'ruf tidak boleh apa dicaci maki tidak boleh didemonstrasi ini semuanya adalah ajaran-ajaran kelompok ya al khawai kelompok-kelompok sesat. Sekarang kalau kita lihat dalam sejarah kaum muslimin ya tidak ada yang memulai demonstrasi eh, selain Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo eh, kediaman al-Khalifah Rasi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sampai terjadi apa? Eh, tragedi berdarah terbunuhnya al-Khalifah di Nurain radhiyallahu anhu. Pelakunya siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ya, demikian pula yang membunuh Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij, Abdurrahman bin Muljam Al-Himyari. Ini semua yang menunjukkan itulah kelompok-kelompok sesat dengan ajaran-ajaran mereka. Ya. Kemudian kata beliau, <coughs> ini sekali lagi prinsip dasar Al-Mu'tazilah ada lima, keadilan, ketauhidan, kedudukan di antara dua kedudukan, ancaman dan janji, amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya apa kelihatan indah. Ya, namun isinya kandungannya penuh dengan racun. Maka sudah sering kita sampaikan, ya jangan tertipu dengan slogan, jangan tertipu dengan nama yang ya mengkilau. Ya, namun lihat hakikat kandungannya, isinya bagaimana, ya apakah akidahnya benar, apakah manhajnya sesuai dengan manhaj salafi, manhaj salafus saleh, ataukah tidak ya karena memang sekali lagi zaman sekarang zaman yang penuh dengan propaganda ya bungkusnya indah isinya penuh dengan racun bungkusnya indah namun isinya apa narkoba kan banyak seperti itu sama dengan ya aja-aja ajaran sesat kelihatannya indah bungkusnya indah namun isinya penuh dengan racun bahkan apa lebih dahsyat daripada narkoba walahum fi hadil usul ma'anin indahum khalafu fiha mujibas syariati wa jumhural muslimin. Ya, mereka memaknai lima prinsip tersebut dengan makna-makna yang menyelisihi syariat Islam, akidah Islamiyah dan juga menyelisihi kaum muslimin. Intinya sekali lagi itulah kelompok yang sesat yang muncul pada awal generasi ataupun abad kedua Hijriah namun sekali lagi masih eksis dengan ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran mereka di tengah-tengah kaum muslimin eh, di saat sekarang ini maka wajib untuk kita waspada dan menjauhinya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com